kudu cetha banget gampang banget masalah kudu jadi gampang Kue menungso aksane takwim ampuh i akal Gusti Allah Gusti Allah Ono masalah apa wae kudu iso kok onceki kudu iso kok temokke intine dan kuwi gampang ora angel nanti kita pelan-pelan saiki ngene se ibu-ibu masih ada pujian-pujian dan musola-musola masjid-masjid uh, ربنا يا ربنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين sirin ini sinten kalimatnya sinten ibu-ibu bapak-bapak kalimatnya kanjeng Nabi Adam wahai pengasuhku wahai pengayomku kulo sampun ngelampai kedoliman tenawak kulo dewe saya sudah berbuat dolim kepada diri saya sendiri robana dolamna angpusana nek jenengan nek Allah boten paring ngapura kalau Allah tidak mengampuni dan tidak mencintai atau menyayangi kami atau saya maka kami, saya kami akan menjadi orang-orang yang sangat merugi itu kalimatnya Nabi Adam Nabi Adam aja mengaku dirinya zolim nyebutan Nabi Yunus kalimatnya La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin wong sing apik ketoke nek nganggo contone Nabi Adam karo Nabi Yunus kuwi ngafir-ngafir ki awake dhewe dolim-dolim ki awake dhewe dan menghindar aja nganti dolim-dolim ki wong ngafir-ngafir ki wong mulane doa yang paling ampuh kalau sampean ingin keluar dari masalah ingin utang bisa bayar ingin sesuatu bisa kita bereskan itu salah satu wirid yang paling ampuh adalah doanya Nabi Yunus ini simbolnya dengan wiritan ini Nabi Yunus iso dikersake metu saka wetenge iwak lan jenenge lak saiki melbu iwak-iwak terus to niki iwak kredit gitu iwak apa meneh bayar sekolah anak ya masalah-masalah bermacam-macam anak kita baru tamat SMP jaluk motor nek ora kayak tuh duwokke motor ngamuk nek ke malah keliti kan niku nah, itu kan Robbana dolamna angpusana wa ilam takfilana lanakuna minal khosirin terus ditambahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin nek anake nakal Bu anake angel diatur anake ora ora wis pokoke angel niku pokoke wiritane angger ngelu atau hati ini piye rasanya ngerasa iki kaya ngono ora ojo ojo sambatan sing ora-ora ning langsung mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dolimin ya Allah bocah kok kaya gini la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal saya umur 64 tahun mengalami masalah bermacam-macam bahkan tidak hanya masalah kecil tapi masalah-masalah besar tapi Allah memperkenankan saya untuk keluar dari lubang jarum di zaman Bung Karno di zaman Pak Harto di zaman semua era-era presiden yang baru sampai hari ini aku ora iso dijemok sopo-sopo setan orang dulit wong panjen setan ras seneng dulit aku apa meneh sini? setan orang dulit apa meneh oh setan orang doyan demit orang tuh kok gue apal setan karo demit lu ya oke okay. nah Robana ya Robana wis apal lagune nek la ila ila anta orang nganggo lagu muga wiritan kita tasik jenengan tasik kelingan nadane sak pira uh, Allah wujud kidam baqa halafakul hawadih iya. ابليسي قيامه بنفسي Mbak Yuli, silakan maju. Kalian Mbak Yuli nggih Bu nggih. Dijak wiritan kabeh, dijak tasbihan kabeh. Pak Yai, Pak Yai Muhammad urung ana istilah tasbihan ya. Jane ora apa-apa, nek ning Turki wong wiritan kuwi jenenge tasbihan, tasbihat. Nek nganggo Jawa tasbihan, ya tau, wirid wiridan apa meneh eh, selawat selawatan ditambah anek neng Turki tasbihat gitu. eh iki saiki tasbihan jadi kata Allah apa wae kuwi tasbih nang Gusti Allah godong-godong wit-witan alam semesta angkasa angin cakrawala semua bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala samawati ya maka Kiai Kanjeng juga tidak tega kalau dia sedang menghadap kepada Allah tidak mengajak alam semesta. Nah alam onone Kiai Kanjeng yo ya gamelane, yo ya sarone, yo ya bonangi, sulingi sapi turute asalkan jangan dicampur aduk dengan ibadah mahdoh ojo njur sholat nganggu gamelan ojo njur ono lomba kreativitas kreativitas gerak silat untuk sholat. ora rasa Allahu Akbar Sami Allahu liman hamida rasa ngono kuwi salat ngono kae titik itu namanya ibadah mahdhah itu perintah Allah langsung yang semua di luar Islam tidak punya itu sing duwe mengawaki dhewe sing Gusti Allah ngongkon langsung ngene carane ya unine ngene jam semene ya itu namanya ibadah mahdhah Nek ibadah Mahdoh rasa ditolak karena perintahnya adalah jangan lakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Nek di luar ibadah Mahdoh lakukan apa saja kecuali yang aku larang. Jadi kue ngopo-ngopo rapopo, selawatan rapopo, kenduran rapopo, mukir rapopo. Mukir ki ape, sing sing elek ki bar ngukir ukiran ukirane kok gue nuduk dasi tonggomu aku elek. Neng nek ngukir kayu kuwi apik kuwi mamayu hayuning bawono, nek Gusti Allah nesu aku demo sok-sok ora mungkin Gusti Allah nesu nang wong ngukir kayu ora mungkin Gusti Allah capopo kaya ngono kuwi ora Allah seneng sing penting niatmu mamayu hayuning rahmatan lil alamin menciptakan keindahan innallaha jamil yuhibbul jamal Allah itu maha indah dia maha menyukai keindahan kuplok kok jahit jilbab orang mengwaton kok kena ngene-ngene mulane kelambi tiga ana kerae ya to coro warok Ponorogo ngene ki ya to orang njur mentang-mentang ora ora untuk budaya njur sembahyang nganggu kelaras diubet-ubet nganggu apa liane sing iso dienggo nganggo suket ya suket dipaleni ya Ape ya aku ya khutbah Jumat yang suket nih kok nggih. Ape tenan niku. Gitu ya. Jadi nanti kita jelaskan. Nanti kita jelaskan bersama-sama jane budaya ki apa to. Kok saiki kita di masalah ki piye jane budaya yuk ditoleki. Nah, saiki ayo mempraktekkan langsung rasa semelangi iki ape. Dipikir kok rasa ke opo ra ono. Ya, wujud kita mbakok itu sifat-sifat Allah. Sama Mbak Yuli, Mbak Yuli ini istrinya kepala dusun Desa Menturo semua Sumambito Jombang. Jadi ibu Bu Ka Bukades ya. Eh, Bukadus, eh. Oh, di sini Bukades, eh. Bukadus. Kadus. Ada istilah Bukadus, ada istilah Bukasun. Nah, nek mau apa, Yul? Terserah manut. Manut, ya, ya. Wis gue mau ya apa jenenge jare Pak Yai Muhaimin iki mau apa? Padu ya Gus. Papat di du. Aku untuk istilah-istilah satu kabes kok kiai Ya Allah, seneng kiai NU seneng gitu nah. Enggak tak nih, oke banget, di Dur cerita oke banget ya bab-bab ngono-ngono kuwi Mas ya, wis tenan kuwi ya, ampun tenan oke bismillah Mbak Yuli ayo Allah wujud kita mbak bismillahirrahmanirrahim ibu-ibu sarang-sarang nggih Bu nggih napa wonten ingkang badhe maju sarang-sarang Bu Yuli Mbak Yuli nggih monggo ayo Bu ayo Bu Mbak monggo Bu dikasih jalan oleh mas-mas di depan kalau ada bundok apa, apa Bu Ayah depan ayo bismillah Bu ini yang jilbab hitam kayaknya ayo Bu Ayo pulo. Mangga. mangga. Bu.